biasanya jarang kita bacakan kita punya kesempatan berdoa kalaulah hujan tidak diturunkan mustahil kita bisa mengucapkan doa ini dan belum tentu turun pahala dari doa yang kita panjatkan sangat singkat tapi pahalanya begitu dalam Allahumma sayyiban nafi'a Ya Allah mohon jadikan hujan yang menimpa kami mengandung manfaat dalam kehidupan tidak hanya harapan tapi begitu anda ucapkan doa itu dialirkan maka pahala mulai diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di Quran disebutkan hujan itu asalnya mengandung banyak manfaat. Quran surah ke-31 ayat 34. Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kapan terjadi kiamat dan hanya Allah yang mengatur cuaca, kapan dia mau menurunkan hujan. Dan kalimatnya disebut dengan ghaib. Ghaib, airnya disebut dengan mata, eh, ma. Curahnya disebut dengan matar tapi hujannya sendiri oleh Quran disebut dengan ghaif sesuatu yang mengandung manfaat jadi ketika Allah menurunkan hujan tidak ada yang berasal dari Allah yang tidak bermanfaat jadi kalau jadi banjir, jadi keluhan yang salah bukan Allah, yang salah manusia yang tidak mampu mengelola lingkungannya dengan baik sehingga menjadikan hujan yang turun jadi molorat bagi kehidupan dirinya berkah selanjutnya Masya Allah ini yang paling indah di antara sekian hamba Allah yang hidup pada saat ini yang tengah beraktivitas Ternyata Anda semua, kita, saya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan Allah hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang berada di sini dan saya mendengar informasi, Masya Allah ada yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari pulau yang lain, bahkan ada yang dari Malaysia, Sebagian bahkan diinfokan teman-teman dari baik soleh dan sebagainya, masya Allah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga siapapun yang berada di sini tanpa kecuali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan karunia yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di hadis riwayat Al Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala Beliau menyampaikan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan menurut Allah, Masya Allah, bukan baik menurut manusia, bukan baik menurut orang Bandung, bukan baik menurut orang Badung, bukan baik menurut orang Bali, bukan baik menurut orang semuka bumi ini, tapi menurut Allah. Kalau Allah sudah katakan dia baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan dia yang terbaik. Tanda pertamanya, yufaqih fid din. Dia akan diberikan dorongan, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Maka di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, ternyata Anda yang terpilih. Diringankan langkahnya, bahkan kendaraannya, bahkan dilembutkan hatinya untuk berada di tempat ini belajar dari sebagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan izin Allah siapapun yang berada di sini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, hidupnya baik, wafatnya baik dan dihisab dalam keadaan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Saya bacakan sampai dua malam malam sebelumnya di Bekasi malam hari ini tadi ya, dan pagi ini saya bacakan kembali man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan al jannah masyaallah siapapun tanpa kecuali yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan ingin belajar ketentuan agamanya walaupun hanya sedikit saja maka Allah akan balas setiap persiapannya setiap lelahnya setiap langkahnya dengan meringankan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala maka Masya Allah teman-teman sekalian, saya sepekan ke belakang masih berada di dua kota suci. Bahkan di Madinah saya menerima informasi persiapan teman-teman panitia, kemudian diinfokan siapa yang akan berangkat dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, sampai saya khusus masuk ke Masjid Nabi, saya mencari ruangan di Raudhah, di karpet hijau itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya sebutkan nama antum secara umum ya. Ya Allah, siapapun yang hadir nanti baik dari kalangan baik soleh kalangan jemaah yang lain mohon jadikan mereka sebagai hamba-Mu yang soleh ya Allah jadikan mereka dekat dengan tuntunanmu jadikan mereka mencintai Rasulmu dan mohon ya Allah sejak saat itu rubah kehidupan mereka jadikan dekat denganmu apapun profesi mereka dan wafatkan dalam keadaan terbaik ketika menghadapmu kepada ya Rabbal Alamin mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diberikan dalam bentuk materi sehingga pulang dari sini antum bisa berubah menjadi lebih baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya insya Allah Baik teman-teman sekalian, tema hari ini seperti juga disampaikan dan disebarkan dalam media sosial yaitu long road to jannah, jalan panjang menuju surga. Masya Allah. Kenapa antum bikin panjang? Jangan-jangan Allah menyampaikan tidak panjang jalannya, cuman perilaku antum yang menjadikan ke surga jadi panjang masanya, gitu kan? Eh, apakah jalan menuju surga itu begitu panjang? Apakah begitu sulit? Atau jangan-jangan dia begitu singkat, mudah, tapi justru tindakan kita yang menjadikan yang mudah ini menjadi sulit, yang pendek menjadi panjang, dan yang lurus menjadi berliku dalam menjalaninya. Kita akan turunkan beberapa statement dalam Al-Quran, juga keterangan di hadis Nabi, dan di situ nanti kita akan ikuti caranya. Bagaimana menuju surga dengan mudah, mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang dulu bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab insyaallah dan mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan kenikmatan surga yang dijanjikan itu dan tidak cukup dengan amin kita pelajari dulu tuliskan dulu antum amalkan baru didapatkan insyaallah baik saya mohon izin teman-teman saya akan turunkan dulu dalilnya supaya bahasan kita lebih argumentatif dan anda nanti bisa cross check ulang bisa bahas lagi dan bisa pelajari lagi ketika kembali dari sini ke tempat masing-masing insya Allah baik kalau saya tuliskan insya Allah terlihat ya kan ada beberapa uh, layar di samping kanan kiri kita yang mudah-mudahan memudahkan kita untuk bisa memahami materi-materi insya Allah ada juga nanti buku yang kami bagikan walaupun mungkin jumlahnya tidak akan sebanding dengan teman-teman yang hadir saya bagi dua sesi di sini kami tebarkan hampir 500 buku 400 sekian dan nanti besoknya selebihnya di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru selebihnya insya Allah kami sampaikan kembali ya. ada buku tulis yang kami susun ya, mengenai catatan penuntut ilmu di situ nanti ada petunjuk singkat bagaimana menuntut ilmu dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW kelihatan insya Allah belum bu ya belum saya tulis ya. <laughs> baik nanti kalau sudah saya tulis baru kelihatan ya baik saya turunkan dulu ya jalan ah ini saya kasih kurung aja karena antum yang bikin-bikin menuju surga Baik. ya kita turunkan dulu dari Al-Qurannya kalimat surga pertama statement Allah subhanahu wa ta'ala ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 posisi paling kanan sebelah atas ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan Quran Surah ke-4 An-Nisa ayat 124 jika ditemukan di surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-40 kemudian juga 4 Quran surah 19 Maryam ayat ke-60 kemudian kalau antum merasa pernah punya salah ingin kembali kepada Allah Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-8 Lalu Anda mulai bercita-cita ingin masuk surga, surga yang mana? Karena Allah tawarkan banyak surga. Anda harus mulai meningkatkan rencana Anda. Ya. Da, yang standar Quran pertama tingkat paling tinggi Quran surah ketiga ayat 31 puisi paling kiri sebelah atas caranya untuk mendapati Quran surah ke 59 ayat ke 7 puisi paling kanan di pertengahan kemudian rinciannya di Quran surah 33 ayat 21 Peluang mendapatkannya terbuka luas, Quran Surah keempat, ayat ke-69. Tingkat surga yang nomor dua, kalau nggak bisa ke sini, bisa dapatkan yang kedua, Quran Surah ke-51, ayat 15 sampai dengan 23, posisi paling kanan, dari atas sampai dengan ke bawah. Kalau tidak mampu meraih yang ini, ada amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas di pojok, Kemudian kita turunkan keterangan hadisnya. Pertama, hadis riwayat kita ambil dulu Muslim misalnya. Marhadis 7000 Al-Bukhari saja, ini yang lebih lengkap redaksinya. Ini lebih lengkap. Al-Bukhari Marhadis 7280. Kemudian kita ambil di hadis at tirmidzi hadis riwayat at tirmidzi Merhadis 2004 redaksi yang sama ditemukan di hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 4246. Kemudian ini kita turunkan lagi penjelasannya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran contoh pertamanya ada di Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima kemudian perilaku buruknya bisa di Quran surah ke misal 3 ayat 22 posisi paling kiri sebelah bawah ini yang agak parah tafsir dari ini kita turunkan Hadis riwayat Muslim Nomor 5611 Cara untuk berubahnya kita turunkan Quran surah kedua ayat 38 si paling kanan sebelah atas ini zaman Nabi Adam dikabulkan ke zaman Nabi Muhammad SAW Quran surah kedua ayat 185 kalau ingin dimulai dari sejak dari alam kandungan, Quran surah ke-7 ayat 189 kemudian mulai dilahirkan Quran surah kedua ayat 233 mulai tumbuh Quran surah ke 31 ayat 13 sampai dengan 19 kemudian mulai antum belajar Quran surah ke-9 ayat 122 posisi paling kiri sebelah bawah ingin meningkat prestasi dan imannya naik Quran surah 58 ayat ke-11 mulai mencari teman yang baik Quran surah ke-49 ayat ke-13 mulai mencari pasangan hidup yang baik Quran surah ke-4 ayat ke-4 kemudian mulai terjadi pernikahan Quran surah ke-30 ayat 21 mulai membagi tugas Quran surah ke-4 ayat 34 mulai mencari harta benda yang baik Quran surah kedua ayat 168 ingin lebih cepat Quran surah kedua ayat 172 lebih cepat lagi Quran surah ke-7 ayat ke-96 kemudian antum jaga sampai usia 40 tahun lebih Quran surah ke-46 ayat ke-15 kemudian antum mau meninggal dunia Quran surah ke-3 sampai 185 mencoba untuk bersyukur Quran surah ke-14 ayat ke-7 bersabar dalam setiap persoalan Quran surah kedua ayat 155 sampai 157 sampai antum masuk ke dalam kubur Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Satu lagi. Sampai antum dihisab ya ada yang ringan dari mulai dipanggil Quran surah ke 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30 mulai menghadap Allah bisa melihat Allah tanpa sekat Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan ayat 23 kalau tidak mau berubah, maka rasakan resikonya. Quran surah ke-8 ayat ke-50 sambil dipukulin malaikat masuk neraka tanpa hisab Quran surah 18 ayat 100 sampai 101 posisi paling kiri sebelah atas sedikit lagi ya bagaimana bisa jadi panjang menuju surga seperti yang antum tuliskan Quran surah kedua ayat 214 posisi paling kanan sebelah bawah solusinya Quran surah ketiga ayat 142. Ini materi kita. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik. Baik, teman-teman sekalian, ini kurang lebih bahasan kita tentang materi hari ini, bagaimana jalan untuk meniti surga. Apakah panjang atau pendek kalau ingin dibuat pendek seperti apa kalau menjadi panjang bagaimana bagaimana memanjangkan bagaimana memendekkan yang panjang dan tidak menjadikan yang pendek menjadi panjang Taib. ini yang akan coba kita bahas kita mulai dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar ini kalimat surga pertama bismillah wa basyiril amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار lihat kalimatnya wabashiril ladzina amanu dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa amilus salihat lalu dia dengan imannya tergerak mengerjakan perbuatan-perbuatan saleh yang baik anna lahum jannatin Tajrimin min anhar. Untuk mereka itu kami akan siapkan surga terbaik. Saya ulang, kami akan siapkan surga-surga terbaik yang penuh dihiasi keindahan di dalamnya, mengalir surga-surga di bawahnya. Masya Allah. Jadi ketika Allah membuka ayat Al-Quran dengan kalimat surga, Allah sudah sampaikan dengan dua hal yang indah. Silakan antum cek. Satu, dengan kalimat langsung yang diungkapkan dengan kata gembira. Ya. Wabashir, bashir. Jadi ada yastabshir, ada bashir itu beda. Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Ya. Kalau Anda lihat di situ ada ungkapan bashara dengan istabshara itu beda. Bashara gini, ada istabsyara begini. Istabsyara. Pelan-pelan. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضل ويستبشرون آيات 170 nya ويستبشرون استبشرون Jadi ada yang pertama basyara, ada yang kedua istabsyara. Keduanya sama-sama bermakna memberikan kabar gembira. Fokus, lihat sini. Mana yang paling pendek bacaannya? Basyara atau istabsyara? Satu atau dua? Oh. Mana yang paling pendek bacaannya? Basyara atau istabsyara? Satu atau dua? Huh? Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Okay? Baik. Satu istabsyara, saya tulis dari bawah. Kedua basyara. Satu atau dua? Dua. Type yang ini ya. Saya bacakan kaidah. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab disebutkan kaidah berikut. Ziyadatul ma'na ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna semakin bertambah jumlah hurufnya, semakin panjang, tadullu ala ziyadatil makna maka ini menunjukkan maknanya semakin luas semakin panjang ada proses jadi kalau kalimatnya semakin singkat semakin singkat itu menunjukkan makna yang cepat diberikan ketika Allah menyampaikan berita kepada kita bahwa Allah menyampaikan kabar gembira akan memberikan surga kalimatnya tidak menggunakan istabsyarah tapi basyarah ini menunjukkan bahwa maaf surga yang dijanjikan oleh Allah Ya, sesungguhnya ketika diisyaratkan memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah menginginkan kita cepat masuk ke dalamnya cepat mendapatkannya jadi Allah menginginkan singkat surga kita dapatkan kenapa antum memilih yang panjang Allah menginginkan jalan menuju surga itu begitu pendek kenapa kita pilih yang panjang kalau bisa ada jalan menuju kebaikan dengan cepat kenapa antum pilih yang lambat kalau antum bisa dapatkan dengan cara yang singkat kenapa pilih yang panjang karena itulah yang paling indah seakan-akan wabashir. Hei cepatlah kalian. Kami berikan kabar gembira. Cepat dapatkan anugerah surga ini yang kami akan berikan pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Jelas di sini? Taib. Kenapa kalimat di Ali Imran di sini menggunakan kata yastabshir? Karena yang kedua bukan berasal dari Allah. Tapi yang kedua berasal dari orang-orang yang pernah beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh kemudian ketika masuk ke alam kubur diberikan oleh Allah nikmat pendahuluan yang nikmatnya luar biasa maka diungkapkan di Quran saking nikmatnya saking nyamannya mendapatkan nikmat kubur ini sampai mereka mengatakan lihat kalimatnya wa yastabishiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim kalau mampu melakukan mereka akan berusaha kembali kepada keluarga yang sedang meratapi ada yang menangis ya, ada yang macam-macam mohon maaf dalam Islam nggak boleh kita meratapi jenazah tapi kadang-kadang ada yang berlebihan itu kan, itu yang dilarang. Ada yang menangis, ada yang gelisah. Lihat kalimatnya. Wa yastabshiruna ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata orang-orang ini, "Hei, kamu jangan nangis. Kamu jangan sedih. Kalau bisa cepat ke sini, di sini lebih enak. Cepat nyusul ke sini." Masya Allah. Tapi kenapa menggunakan kalimat yastabshir? Karena sulit bagi mereka untuk mewujudkan itu. Butuh proses yang panjang. Karena orang yang meninggal tidak mungkin akan kembali lagi menyampaikan pada keluarga yang hidup. Jelas sampai sini? Ini bedanya. Baik. Jadi, statement pertama dalam Al-Quran, ketika Allah menawarkan surga bagi hamba-hambanya yang menginginkannya, Allah tawarkan dengan kalimat yang cepat. Dengan keinginan yang singkat. Pelan-pelan, tapi maaf. Maaf. Ternyata Allah tidak akan anugerahkan surga ini kepada seluruh makhluk yang mengaku hambanya. Allah berikan dua syarat utama yang sebetulnya sangat ringan syarat ini. Tinggal bagaimana kita menjadikan yang ringan ini mudah untuk diamalkan dalam kehidupan. Perhatikan kalimatnya. Satu, amanu. Boleh saya hapus? Satu, amanu. Kedua, wa amilus salihat. Masya Allah. Fokus teman-teman. Nanti Anda profesi apapun, silahkan. Quran tidak menghendaki Anda misalnya jadi satu profesi tertentu. Jadi ustaz aja semua. Nggak usah semua jadi ustaz. Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Tapi, silahkan tuh mau jadi apapun, silahkan. Ya, Antum mau jadi pengusaha silahkan, pebisnis silahkan, diplomat silahkan, birokrat silahkan, pengajar silahkan, gak ada masalah. Dan zaman Nabi pun masya Allah, gak semua jadi Ustad. Yang Ustad Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Selebihnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Ada yang diplomat seperti Amr bin As. Dan bahkan kebanyakan mereka dijamin surga oleh lisan Nabi tanpa hisab. Syaratnya apa? Satu, amanu beriman kepada Allah? Fokus. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihat membuktikan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, kenapa tadi saya katakan bagi kita sesungguhnya begitu singkat, mudah, cepat untuk mendapatkan ini? Karena dari dua syarat ini kita sudah mendapatkan yang pertama. Silahkan cek. Antum beriman tidak kepada Allah? Halo? Eh, syarat masuk Islam kan beriman dulu. Apa syarat masuk Islam? Saya ulang, apa syarat masuk Islam? Masya mengucapkan syahadat. Tahu dari mana? Hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Di Al-Arba'in hadis nomor kedua, posisi paling kanan sebelah atas disebut hadis Jibril. Ketika ditanya tentang Islam, mal Islam, Nabi mengatakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Baik, pertama syahadatain, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Taib, antum sudah bersyahadat? Antum salat? Masya Allah. Antum berzakat? Antum puasa? Sudah ketika antum bersyahadat artinya antum sudah beriman kepada Allah. Saat pertama, syarat pertama terpenuhi. Bagaimana cara mengaplikasikan keimanannya? Minimal dengan enam pokok. Mal iman antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarihi. Antum beriman pada Allah? Percaya dengan Allah? Masya Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadar, sudah syarat pertama terpenuhi. Di Masya Allah, dari dua syarat yang diajukan oleh Allah ini, disampaikan kepada kita, kalau ingin masuk surga, cukup beriman, tingkatkan amal soleh. Sekarang syarat beriman sudah kita dapatkan, tinggal yang ini. Masya Allah. Bagi sebagian hamba yang mengaku hamba Allah, ada yang memilih untuk meninggalkan yang ini sehingga berat bagi dia. Dia harus memulai dari awal. Ya. Dia harus memulai dari awal. Ingat, Awas, sekalipun ada yang berbuat kebaikan di muka bumi, orangnya baik luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah, dia nggak akan pernah bisa menikmati surga. Oh ya Allah, kok nggak adil ya? Nggak adil. Ada orang beriman punya kesalahan. Ada orang tidak beriman kok baik banget saat di dunia. Kenapa yang beriman bisa masuk surga, sedangkan yang tidak beriman yang baik tidak bisa masuk surga? Taib. Ini harus kita patahkan argumentasinya supaya mudah dipahami dengan baik. Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Ini sudah ditulis? Boleh saya hapus? Baik, saya aja yang hapus karena saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Baik. Antum duduk aja tenang. Saya datang sendiri, saya terangin, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, nggak ada masalah. Ya. Antum duduk aja. Karena ada teman kita yang datang selalu ikut kajian hanya untuk menghapus saja gitu kan. Beliau lihat di YouTube, masya Allah jamaah itu susah ngapus katanya. Jadi ada yang tergerak untuk menghapus. Lihat sini. Teman-teman, Allah memberikan statement yang sangat indah di Quran. Yang Anda nggak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai agama. Silahkan lihat bagaimana adilnya Allah memberikan balasan bagi setiap kebaikan. Lihat kalimatnya, Quran surah 25, Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin jika ada non-muslim, orang-orang yang tidak beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunia, dia suka nyumbang, bantu orang lain dan sebagainya. Dalam kehidupan dunia, ingat, dunia. Maka hukum dunia diberlakukan oleh Allah. Qadimna ila ma'amilu min amal. Kami akan balas cepat dari apa yang mereka telah kerjakan itu saat di dunia. Jadi kalau ada non muslim misalnya yang belum beriman, dia mengerjakan kebaikan, dalam kehidupan dunia, maka Allah pun berlakukan hukum dunia. Karena dia mengerjakan kebaikan itu untuk urusan dunianya, bukan untuk mencapai akhiratnya. Maka dengan keadilan Allah, kebaikan dunia ini pun dibalas oleh Allah saat dia berada di dunia. Saking adilnya Allah. Maka dia disanjung oleh orang lain, diberikan penghormatan, diberikan perhatian, bahkan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Terjadi itu. Itu balasan dari Allah. Ya. Hanya nanti kalau diberikan hidayah, yang bersangkutan mau ngambil atau tidak. Ada hidayah lewat telinga, mendengar azan diperkenalkan nama Allah. Ada hidayah lewat mata, melihat orang-orang ke masjid. Ada hidayah lewat diskusi, tidak sedikit dia sekolah di sekolah Islam. Ada yang mendakwah ini langsung. Cuma yang bersangkutan mau mengambil atau tidak. Tolong pahami ini ya. Tidak ada satupun manusia ketika diberikan risalah yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah diberikan oleh Allah. Cuman masalahnya ketika diberikan dia mau mengambil atau tidak. Dia bukan nggak dapat hidayah, Allah berikan, cuman masalahnya ada yang ketika diberikan dia nggak mau ngambil. Demi Allah saya katakan ya. Quran surah ke-29 ayat 69. Contoh paling spesifik Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Awas nanti kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan ini nggak adil Islam nih, ya kan? Orang baik gak beriman kok masuk neraka. Yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga. Di mana keadilan Allah? Kita jawab, ketika seseorang yang tidak beriman melakukan kebaikan saat di dunia dengan niat dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adilnya memberikan balasan dalam kehidupan dunianya. Di antaranya diangkat dia dalam kehidupan dunianya, dihormati oleh orang lain, diapresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan supaya dia dapat hidayah. Dan Allah kirimkan itu Kirimkan lewat perangkat-perangkat yang tadi kami sebutkan. Hanya sifat hidayah. Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sifat hidayah itu kalau Allah sudah berikan maka cepat ambil. Begitu diberikan Anda mesti mengambil. Kalau Anda tidak ambil, Anda nggak akan pernah dapatkan itu. Karena ada orang-orang yang ketika ditawarkan, dia nggak mau ngambil. Saya beri contoh begini, nanti akan ditawarkan buku tuh. Insya Allah. Ada yang ngambil, ada yang bahkan berebut untuk ngambil, ada yang nggak mau sama sekali. Baik, ketika seseorang ditawarkan buku kemudian dia tidak mau mengambil, yang salah yang mau ngasih buku atau yang tidak mau ngambil? Yang tidak mau ngambil. Jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala sementara Anda sendiri yang tidak ingin? Oh, saya juga tahu tentang Islam. Saya pernah sekolah di sekolah Islam. Masya Allah. Sekolahnya sekolah A misalnya. Kemudian saya juga pernah berdialog dengan orang Islam, guru saya orang Islam, bapak angkat saya orang Islam, masya Allah kakak angkat saya orang Islam, masya kurang apa lagi? Sekolah di sekolah Islam, bapak angkat orang Islam, kakak angkat orang Islam, tetangga anda Muslim, datang dari mendawai anda, masih mengatakan saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat, anda yang nggak mau ngambil. Itu masalahnya. Halo? Nah itu ya. Silakan. Ya, Gak ada gak ada perbedaan mau anda mau pakai baju putih-putih mau kotak-kotak mau pakai batik gitu kan Sepanjang Anda nggak mau ngambil Allah nggak akan dapat. Nggak akan dapat ya kan? Baik, jadi teman-teman sekalian, di sini hukumnya kalau sudah diberikan, Anda mesti ambil. Dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan hidayah. Allah nggak akan pandang pada siapapun. Tidak akan pandang bulu, pandang kulit, pandang keadaan dan sebagainya. Silahkan Anda cek. Sekelas Firaun saja, manusia paling zalim di muka bumi, tukang siksa, tukang bunuh, mengaku Tuhan ana rabbukumul a'la. Firaun Ibu kenal Firaun? Ta'im, Ini manusia paling zalim di muka bumi ini. tukang sembelih Quran surah kedua ayat 49 mengaku Tuhan, tapi hikmah Allah menjadikan semua manusia mesti punya kesempatan yang sama. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Masya Allah. Ini cuma satu orang. Tapi demi menetapkan keadilan Allah dalam hukum dunia, demi satu orang ini dikirimkan dua orang nabi sekaligus supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Tidak cukup sampai situ. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Dan sampaikan dakwah dengan lembut, jangan kasar ya. Katakan yang lembut-lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa perhatikan, sekelas Firaun saja yang paling jahat, mengaku Tuhan, yang jauh dari Allah, tukang sembeli, masih dikirimkan dua nabi dengan kata-kata yang lembut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan Anda? Firaun bukan, nama Anda Firaun bukan. Bukan, belum pernah bunuh orang, Masya Allah. Ya, tidak pernah mengaku Tuhan, ngaku Nabi juga enggak. Masa enggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti dapat itu. Kurang apa lagi? Ada yang lewat WA sekarang, Masya Allah. Luar biasa taklimnya ada, ajakannya ada, adanya kedengaran, musabnya ada, sampai masuk ke dalam handphonenya, belajar taklim ustadznya hidayat juga, masya Allah. Sampai dengan semua itu, Anda belum mau mendekat kepada Allah, Anda perlu dikasih apa lagi? Halo? Nah, itu poinnya. Jadi mustahil ada orang nggak dapat ini, kecuali yang tidak ingin. Dia tinggalkan. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, karena non muslim tadi berbuat kebaikan dalam konteks hukum dunia, maka keadilan Allah diberikan. Diberikanlah kemudian balasan dunia. Tapi karena dia tidak mengerjakan untuk bekal akhirat. Syarat akhirat ini iman. Dia kurang syarat satu. Iman. Antum ikut ujian ke ITB, harus lulus dengan lima poin. Antum mencapai empat poin, gagal satu poin, lulus tidak? Tidak. Antum kurang satu di keimanan, Makanya ketika bekal ini dibawa ke akhirat, karena bekal imannya tidak ada, sebagai syarat bekal untuk ke akhirat, maka Masya Allah, faja'alnahu haba'an mentor. Maka ini nggak ada gunanya. Jadi debu yang berterbangan. Di dunia mungkin, tapi akhirat tidak. Jadi debu yang berterbangan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Kalau cuma debu saja tidak berterbangan, debu itu bisa nempel. Semakin banyak ada nilainya, bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana antum nimbangnya? Masya Allah. Bisa nimbang debu berterbangan, bisa Oh, susah. Jadi ini ibarat dari Al-Quran bahwa seseorang yang tidak beriman mengerjakan kebaikan, maka Masya Allah di dunia diberikan balasannya, tapi di akhirat karena bekalnya tidak ada, dasar imannya tidak ada, maka tidak bisa dibawa pulang. Jelas di sini? Taib. Ya. Dan hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian, nanti kalau yang tidak beriman tidak punya bekal ke akhirat, wajar, karena dia nggak beriman. Yang paling bahaya ketika yang mengaku beriman tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak punya bekal untuk pulang. Itu yang repot. Karena itulah kemudian saya teruskan agak cepat sedikit. Satu, iman. Ini. Awas. Yang kedua, tidak cukup dengan iman saja. Syarat yang kedua, wa amilus salihat. Dia mesti menyandingkan iman ini dengan perbuatan-perbuatan soleh dalam kehidupannya. Amilus salihat. Masya Allah. Saya tambahkan iman plus amal soleh Masya Allah. Kita agak lebih mudah karena bagian pertama dari dua syarat ini sudah kita miliki iman. Tinggal yang ini. Masya Allah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lihat kalimatnya, hadis riwayat Al Bukhari, nomor hadis 7280 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya ya, teman-teman. Lihat kalimatnya. Kullu ummati. Kullu ummati. Setiap umatku. Kullu ummati. Uh, lihat sebentar ya perbedaannya. Dalam bahasa Arab itu kata yang menunjuk semua itu bisa dua. Satu bisa jami', yang kedua bisa kullu. Kalau disebutkan jami' itu secara umum keseluruhan. Tapi kalau disebutkan kulu itu semua tapi satu-satu, detil. Ini, ini, ini, ini, ini. Nabi di sini tidak menggunakan kata jami menunjuk pada umum tapi ingin menunjukkan detil supaya Anda tidak bertanya lagi. Kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Ya, Nabi katakan kulu ummati, setiap yang mengaku umatku setiap yang masuk dalam golongan umatku siapapun, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya, mau cukup, sepanjang dia umatku, sipulan sipulan sipulan laki-laki, perempuan, yadkhulunal jannata, semuanya akan masuk surga. Masya Allah. Sebentar, jangan dulu amin. Belum selesai hadisnya. Jangan dulu amin, belum selesai hadisnya. Masya Allah. Semuanya akan masuk surga illa kecuali man aba yang nggak pengen kecuali yang enggan lihat kalimatnya kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak pengen jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga kalau ada yang mengaku umat Nabi saat di dunia nggak bisa masuk surga berarti dia memang nggak pengen masuk surga Bukan nggak masuk surga. Nabi sudah berikan jaminan. Allah sudah berikan tawaran. Tapi orang ini nggak pengen masuk. Antum kurang apa lagi? Keterangannya dikasih. Amalannya diberikan. Kunci diberikan. Tapi dia nggak ingin gunakan kunci ini untuk membuka pintunya. Dia buang kuncinya. Yang salah siapa? Yang nggak pengen. Halo? Ini poinnya. Nah, jadi Nabi sendiri mengatakan dari dua ayat tadi ini Ya, sangat mudah semua umatku masuk surga sepanjang mengerjakan iman amal soleh. Masya Allah. Kalau ini hadir dalam bentuk aplikasi, maka itu luar biasa. Ya. Anda awas hati-hati ya, Ustaz. Bagaimana kalau saya berikan nama saja? Anak saya iman dan amal soleh, <laughs> masya Allah. Apakah bisa masuk surga? Belum tentu. Kita tanyakan kepada Nabi, kita lihat dalam Al-Quran apa yang dimaksud iman, apa yang dimaksud amal soleh. Tidak cukup Anda berikan nama, tapi harus lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan dua keterangan ini. Kita teruskan dulu hadisnya, lalu kita turunkan lewat ayat-ayat selanjutnya. Kila ya Rasulullah, ditanyakan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang nggak ingin itu? Harus diketahui ya, supaya muncul parameternya, mudah untuk kita jauhi. Man ya'ba, siapa yang tidak ingin masuk surga itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ato'ani dakhalal jannah. Ini poinnya. Satu. Man ato'ani dakhalal jannah. Wa man asani dakhalal nar. Ini yang gak pengen. Man ato'ani siapa yang menaati aku? Siapa yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketentuannya, pada aturannya, dah al-jannah. Itu yang akan masuk surga. Waman asani dan siapa yang bermaksiat pada ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran yang dibawanya, maaf, dah dakhala nar. Itu yang tidak pengen. Yang masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang berupaya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal kebaikan, tingkatkan amal saleh, itu kata Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi ketika ada seseorang yang mengingkari keterangan Nabi, tidak mengikuti petunjuknya, Nabi mengajak kepada amal soleh, antum bikin amal salah misalnya. Masya Allah. Sehingga ada dua kubu, ada biker soleh, ada biker salah misalnya kan? Baik, ada pedagang soleh, ada pedagang salah. Ada pebisnis soleh, ada pebisnis salah. Dan sebagainya. Maka orang-orang inilah yang kemudian berpeluang disebut ke dalam kategori yang tidak menginginkan bagian dari surga. Jelas sampai sini? Saya ulang, jelas sampai sini? Belum, belum selesai saya turunkan ya. Kalau sudah jelas saya berhenti. Eh, cukup waktunya? Sampai jam berapa kita? Baik, nanti kita coba ya, sesuaikan kita masih di awal-awal pembuka. Saya hapus dulu. Ah. Baik. Turunkan lagi. Siapa yang masuk surga tadi? Satu, orang beriman. Dan beramal soleh? Baik. Pelan-pelan. Teruskan. Yang beriman dan beramal soleh ini siapa? Laki-laki saja atau perempuan? Semuanya. Besar atau kecil? Semuanya. Dari mana taunya? Tayyib. Quran surah keempat ayat 124. Man ya'mal saliha, siapa yang bisa mengerjakan amal saleh, min zakarin au unta baik lelaki ataupun perempuan. Faulaika yadkhuluna al-jannata, maka mereka yang akan masuk ke dalam surga. Berarti subjeknya semua hamba. Pelan-pelan. Saya ulang ya. Anda ingin masuk surga, syaratnya dua. Siapa yang bisa masuk? Semua hamba. Bisa laki-laki, bisa perempuan tanpa batas. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Syarat untuk masuk surga supaya jalannya dari panjang jadi pendek, pelan-pelan. Kita sudah miliki satu, tinggal kita tingkatkan yang ini. Sekarang pertanyaannya, dari amal soleh yang disebutkan, diisyaratkan di Quran ini, apa spesifik amalan yang dimaksudkan? Sehingga kita bisa turunkan ke muka bumi, dibuat rencana untuk mengerjakannya, dan dengan itu kita meniti surga yang kita harapkan itu. Jadi tidak hanya disebutkan amal soleh, kalau nggak diwujudkan seperti apa bentuknya, bagaimana anda mengerjakannya? Pertama, kita akan turunkan jenis amal solehnya, Yang kedua, ini dua hal ini yang akan kita bahas dan kita berhenti nanti sampai sini. Jika ada yang pernah berbuat salah, amal salah. Allah larang untuk mabuk, pernah mabuk. Allah larang untuk berzina, pernah berzina. Allah larang untuk bermaksiat, dia bermaksiat. Tapi dia masih mengharapkan surga. Apakah kesempatan terbuka baginya? Ini bahasan kedua kita. Jika seseorang pernah berbuat salah, bagaimana cara untuk meniti surga? cara untuk kembali menjadi soleh. Baik. Bismillah. Kita mulai bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, saya tuliskan hadis riwayat at tirmidzi nomor hadis 2004 Didapatkan pula di Ibnu Majah nomor hadis 4246. Redaksinya sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. E, maaf, At-Tirmidzi itu bukan nama asli ya. Nama aslinya Muhammad. Beliau berasal dari Tirmid atau Turmud, dikenal dengan At-Tirmidzi. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai ibrah atau pelajaran menarik untuk kita koreksi diri. Beliau ini ahli ibadah, ahli fikih, hafal Quran dengan berbagai riwayatnya, paham banyak hadis sampai menuliskan kitab hadis, rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, tapi di akhir kehidupannya, mohon maaf, matanya buta, Pak. Matanya buta. Kenapa buta? Karena seringkali menangis, memohon mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal solehnya sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Syekh lima hakadha?" "Syekh, kenapa Anda mesti seperti ini, menangis sampai buta matanya?" Apa jawab beliau? Lihat kalimatnya. "Saya menangis seperti ini sampai mata saya demikian karena saya selalu bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalan yang telah saya kerjakan. Saya takut ketika menghadap Allah bekal saya masih dianggap kurang." Anda bisa bayangkan imam fiqih, imam besar, ahli hadis, rajin tahajud, salat tiap malam, puasa siangnya, hafal Quran dengan seluruh riwayatnya, menulis kitab hadis, di akhir hidupnya, di masa tuanya masih menangis sampai matanya buta karena takut ketika menghadap Allah bekali masih kurang. Bandingkan dengan antum saat ini, kita semua, saya, Anda, kita. Imam besar juga bukan. Jadi makmum kadang-kadang, Salat malam belum tentu, Quran belum dihafalkan. Jangankan untuk menghafal Quran, untuk baca pun belum punya waktu hadis belum diketahui. Jangankan untuk meriwayatkannya, untuk datang pada mendapatkan kajian satu hadis pun sulit untuk mendapatkannya. Masya Allah. Apa yang sudah antum lakukan sampai dengan saat ini? Jangan-jangan di akhir hidup, ya masa tuanya masih sibuk dengan menyiapkan dunianya. Masya Allah. Imam At-Tirmidhi masih sibuk baca Al-Quran. Antum imam bukan, masa akhir hidupnya masih sibuk dengan Al-Quran. Ada yang masih karaokean juga dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Dibertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, hidup kita terbatas. Satu kali kita akan kembali. Dan kita tidak tahu kapan kita pulang. Demi Allah saya katakan, kita tidak tahu kapan kita pulang. Bahkan antum keluar dari sini pun mungkin harap-harap bisa berubah dengan kebaikan, tiba-tiba malaikat datang lebih cepat dari apa yang antum duga. Baru tobat begitu keluar masjid, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kaki kiri keluar, tiba-tiba yang keluar malaikat maut. Assalamualaikum, waktunya pulang. Kapan saja bisa terjadi. Kita nggak bisa milih ya. Antum bisa duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan mungkin. Iya. Ya. Huh? Salah. Baik. Bisa, saya duluan setelah antum, bisa gitu kan? Jadi semua bisa terjadi ya. Nah, sekarang kita coba turunkan dulu apa yang harus kita lakukan dengan ini semua. Baik, at midi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya beliau menyampaikan Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma akthara ma yudkhilun nasa al jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bima makna akan amalan-amalan yang banyak memasukkan seseorang ke surga aktsara ma yudkhilun nas al jannah. Tentang amalan apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Ini kita turunkan. Baik, hati-hati teman-teman. Tadi syarat pertama iman sudah kita miliki, kedua amal soleh. Ya. Karena itu kalimat dua kalimat ini di Quran nggak pernah dipisahkan. Ya. Wala innal insana lafi illa amanu wa amilus solihat. Setelah ada kata iman, setelahnya amal soleh baik bentuk kalimat amal soleh ataupun rinciannya. Nah sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin beramal soleh, amal apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka disebutkan di At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246 ditanya Rasulullah SAW tentang amal yang banyak memasukkan seorang ke surga. Apa jawabannya? Takwallah. Kata Nabi, amalan yang bisa banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwallah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Takwa. Jadi kalau antum misal, mohon maaf, ingin mudah masuk surga, sebetulnya sederhana. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Kata Nabi, tingkatkan takwa, maka Anda akan ke surga. Tingkatkan takwa, mudah Anda melangkah ke surga. Nah, hanya persoalannya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Ini poin utamanya. Teman-teman sekalian, di dalam Quran kalimat takwa disebutkan 115 kali. Setidaknya disebutkan 115 kali. Fokus. Nah, jadi tugas kita ketika Nabi mengatakan Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka itu akan mengantarkan Anda mudah ke dalam surga. Lalu Anda teliti di Quran, apa menu takwa yang dimaksudkan? Ketika Anda teliti satu, dua, tiga, ternyata kata takwa derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tugas Anda lah yang menurunkan kalimat takwa itu, lalu keluarkan amalan-amalannya. Bikin menu kemudian dalam kehidupan kita. Ada 115 turunkan, 1, 2, 3, 4 turunkan. Bagi yang Anda mampu untuk mengerjakannya. Jadikan menu dalam kehidupan. Sekarang kita coba ambil contoh misal pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Saya ambil contoh dulu pelan-pelan. Fokus. Ini contoh umum ya, contoh umum dulu. Ini yang standar. Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga. Ini yang paling standar. Yang paling standar. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil lil muttaqin. Kalimat takwa pertama di Quran. Semua isi Quran jangan diragukan kandungannya akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalimat takwa disebutkan pertama kali. Siapa mereka ini? Ayo kita turunkan amalan standarnya. Satu, ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib iman. Anda sudah dapatkan ini? Syarat pertama Anda sudah punya. Masya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Satu, salat. Masya Allah. Standar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq. Masya Allah. Awas bukan zakat, ingat infak. Awas hati-hati, beda ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik al-Quran. MasyaAllah. Allah. Wabil akhiratihum yuqinun. Baik. Sudah selesai. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin ini dulu sebentar. Saya ambil satu saja dulu, yang ini. Hati-hati. Antum ingin mendapatkan dunia, pekerjaan sukses, karir menanjak, masya Allah disiapkan luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi, bikin jadwal, bikin pelatihan supaya sukses sampai mencapai karir dunianya. Masya Allah, begitu meninggal nggak dibawa sampai ke akhirat. Seriusnya luar biasa, sampai dapat handphone yang bagus, masya Allah, rumah yang luas, mobil yang indah, motor yang hebat. Demi Allah saya katakan, jangankan ke surga, ke alam kubur dibawa nggak? Antum boleh cek silakan. Kalau perlu bikin wasiat. Silahkan bikin wasiat. Gak akan ada yang bisa sanggup bawakan itu. <laughs> Ma, ini handphone papa. Didapatkan dari harta yang halal. Dari sejak awal papa punya ini. Tolong ya Maya kalau meninggal sertakan ke alam kubur. <laughs> Masya Allah. Kalau kangen miskol aja. <laughs> bisa. Antum meninggal selesai Gak dibawa. Apalagi motornya, mobilnya, rumahnya Gak ada selesai. Apa yang dibawa pulang? Ternyata bukan bekal dunia bekal akhirat. Tapi poin saya, untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa, padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Belum siap kita menuju surga dengan ringan. Satu, solat. Tolong cek di musafnya ya. Teman-teman nanti kalau kita jumpa lagi dimanapun, antum biasakan bawa musaf ya. Ya, kalau tidak ada di aplikasi juga apa-apa, di, di handphone supaya nanti saya tunjukkan ada perbedaan nanti dari segi tulisan ke pemaknaan. Ya, jadi nanti kalimat sholat di situ dituliskan dengan bahasa yang khusus. Kalau tulisannya tidak sama berarti musafannya keliru. Ya. Lihat sini. Bismillah. Sambil contoh yang ini dulu, saya hapus dulu ini. Perhatikan, tulisannya mesti begini. Salah. Kalau tidak begini, berarti keliru. Harus begini. Fokus ya. Al-Baqarah ayat ketiga, tulisannya mesti seperti ini. Kalau tidak begini, berarti keliru. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Perhatikan, salat tulisannya begini. Karena ada yang ditulis begini, as-salat Ada yang ditulis begini. Ada juga yang ditulis begini, as-salawat. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas, pojok. Hafizu 'alas salawat. Tulisannya begini. Sekarang perhatikan. Kalau dituliskan seperti ini, itu artinya satu. Satu jenis. Kalau tulisannya begini, satu. Jadi kalau Allah berfirman begini misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Artinya salat yang diwajibkan pada Anda cuma satu saja. Tidak banyak. Kalau dituliskan begini, bentuknya jamak. Jamak. Kalau jamak itu satu atau dua? Banyak. Baik, pelan-pelan. Kalau dituliskan seperti ini, ini gabungan antara keduanya. Di satu dengan dua, digab, satu dengan jama, digabungkan jadi satu tulisannya begini. Tulisannya jadi seperti ini. Ya. Perhatikan, asal kalimat ini ketika dituliskan dalam bentuk seperti ini, asal maknanya jama, bukan satu. Menunjuk kepada banyak. Ingin mengesankan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita bukan cuma satu jenis sholat. Ada berapa waktu sholat? Lima waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? haula wala quwata illa billah. Antum salat tiap hari? Salat. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Tahu dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 78 posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-11 ayat 114 posisi paling kiri sebelah atas. Waktunya dijaga. Quran surah kedua ayat 238. Ini Aqimis salata lidunuki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tunaikan salat dari mulai matahari tergelincir sampai ke malam plus salat fajar. Ditafsir oleh Nabi dari matahari tergelincir zuhur, kemudian masuk kemudian asar, kemudian setelah itu maghrib sampai ke isya plus dengan salat fajar. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414, di hadis Muslim nomor hadis 728 sampai 729. Teman-teman sekalian, Kenapa diungkapkan dengan bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa sholat yang difardukan oleh Allah, yang wajib bukan cuma satu tapi ada lima. Jaga waktu sholat ini, tunaikan dengan baik, Quran surah kedua ayat 238, hafidhu ala salawat, jaga waktu sholat-sholat ini, sekalipun anda menunaikannya belum tentu bersama banyak orang. Anda nggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan sholat, sekalipun anda tunaikan dengan sendirian. Makanya diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya, silahkan cek berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan sholat. Jangankan berjamaah, sholat sendirian pun masih tertunda pula. Jam berapa zuhur? Ada yang melihat waktu sholat, ada yang begini dan sebagainya. Masya Allah. Antum waktu dunia hafal. Jam berapa masuk kerja? Jam 7. Jam berapa jam makan? Jam berapa jam istirahat? Jam berapa keluar? Kapan gajian? Masya Allah, urusan dunia begitu hafal luar biasa. Urusan akhirat, jam berapa sholat isya? Subuh jam berapa? Masya Allah, 439, 437, 43, Masya Allah. Jamaah masjid, eh, Habibur Rahman berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. <laughs> luar biasa, Masya Allah. Padahal dua rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Masya Allah lebih daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Rak'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Saya mau ambil contoh sebentar. E, besok tolong DKM di sini kasih pengumuman ya. Siapa yang bisa salat subuh di sini, kemudian mengerjakan dua rakaat subuhnya, ya, dua rakaat sebelum subuhnya, dua rakaat salat sunnah, masing-masing akan mendapatkan amplop sebanyak 500 ribu rupiah. Hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Baik, saya mau tanya pada antum, kira-kira besok yang akan datang ke masjid ini kalau subuhnya jam 4 misal 4.37 kira-kira jam berapa datang ke sini? Jam 3, jam 2 demi Allah saya katakan ada yang nginap Pak untuk 500 ribu yang ini ada yang nginap ya. sekarang Allah tawarkan dunia dan seisinya lebih daripada dunia dan seisinya berapa yang ngambil? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi itu. Masya Allah. Ingin masuk surga? Surga apa? Uh, Masya Allah. Surga Firdaus. Itu kan tingkat paling tinggi. Anda menginginkan surga Firdaus dengan amalan yang standar, standar pun nggak masuk. Bagaimana bisa meraihnya? Motor aja kalau nggak pakai standar jatuh. Apalagi iman antum. Antum kenapa begitu amat? Si amat aja nggak begitu. Lihat poinnya. Salat. Dan yang paling luar biasa, kalimat salat ini pun diawali dengan bentuk jamaah lagi, melunjuk kepada orangnya langsung. Yukimun un un un kalau ada un un un berarti orang itu sudah kalau ini jenis solatnya yang tadi solat ini kalau yang ini kepada orangnya un pertama jama menunjukkan jenis solatnya yang kedua menunjukkan jenis orangnya saya, saya beri contoh ya kalau seorang misalnya menunjukkan laki-laki itu dasar misal muslim ini satu orang laki-laki kalau Anda ingin jadikan perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya, gampang. Ah, muslim jadi mus lima, selesai. Ini rumus cepat Bu ya. Muslim jadi apa? Muslimah. Kalau mukmin laki-laki perempuannya mukminah, gampang. Soim laki-laki perempuannya ah dapat deh, ya. Baik, satu. Tapi kalau Anda ingin jadikan banyak dan bentuknya netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Netral, bisa laki-laki, bisa perempuan ya Anda tambah un di ujungnya muslimun mukminun itu bentuk netral kalau ingin spesifik perempuan aja tambah at di ujungnya muslimun jadi muslimat mukminun jadi mu minat kafirun jadi jadi ah, nggak usah ngarang kafirat nggak ada ingat kafirat nggak ada ya orang Arab pun nggak tahu apa itu kafirat kafirun itu umum maknanya ya seperti hadirin wal nggak usah ngarang nggak ada hadirat Betul Pak, dalam bahasa Arab fasih hadirat nggak ada. Di hadirin itu sudah bentuk jamak mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hadirin hadirat, <laughs> nah itu kelebihan. <laughs> itu kelebihan ya. Baik. Betul Pak, di Arab gak kenal, silahkan antum cari. Sampai kiamat kurang dua hari, orang Arab gak akan kenal. Sekarang lihat. Yuqimunas salat. Kalimat salat ini diawali dengan kata yuqimun, ujungnya ada un ya un. Ini menunjukkan pada banyak orang. Ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling paham tentang Quran. Kalau antum baca Riyadus Salihin, ada 1896 hadis di dalamnya. Lihat bab pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyyah. Di, di bab yang pertama hadis nomor 10 posisi paling kiri sebelah bawah riwayat Abu Hurairah apa yang dimaksud yukimun di sini lihat kalimatnya Salat rajuli fil jamaah salat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah Masya Allah jadi yang standar saja kalau anda bercita-cita masuk surga dengan segala kenikmatannya maka lihat amalan standar pertama salat Sholat pun yang terbaik berjamaah bukan sendirian. Jadi ketika Anda bisa menunaikan sholat berjamaah, berjamaah itu yang paling standar. Ketika Anda menunaikan sholat tidak berjamaah, berarti iman Anda sedang di bawah standar. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah, Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar. Masya Allah. Apalagi yang ini masjid, ini rumahnya, dekat dengan masjid, speaker masjid langsung ke kamarnya begini. Di sini ada orang, rumahnya gubuk, sepeda aja nggak punya. Mendengar adzan dari sini, jarak satu kilo, jalan kaki ke sini ini dekat dengan masjid sepeda ada, motor ada, motornya gede lagi, mobilnya ada, segalanya ada, belum mau berangkat. Ada yang salah dalam dirinya. Ada yang keliru. Masya Allah. Jelas di sini? Baik, sekarang kita diam sejenak. Coba antum pikirkan ya, di antara sekian senyuman yang antum pernah keluarkan, kebahagiaan yang anda dapatkan sampai hari ini, apapun profesi anda, anda suatu saat akan meninggal. Dan mungkin hari ini Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak bisa pilih. Pertanyaan saya, dari sekian amalan standar yang disampaikan, berapa yang sudah kita maksimalkan? Silahkan cek. Dan Anda yakini itu pasti sesuatu akan akan kembali kepada Allah. Kalau Anda tidak berpikir berubah dari hari ini, waktu Anda akan semakin sempit, Anda akan tertinggal. Jadi saya mohon kalau boleh saya bermohon, saatnya kita berubah. Anda silahkan jadi apapun, silahkan. Yang paling penting Anda beriman kepada Allah, tingkatkan takwa. Yang standar jaga. Saya mau kasih contoh ya, sahabat Nabi aja, misal, masya Allah. Yang petualang ada teman-teman. Muawiyah bin Abi Sofyan itu orangnya tinggal di Mekah, tapi beliau sampai melakukan ekspedisi berpetualang itu. Ya, sampai ke Mesir, dari Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunis, dari Tunis ke Aljazair, Algeria, nyebrang lagi sampai ke, ke Damaskus Syria. Sampai kemudian jadi gubernur di Syria sampai bikin masjid. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Masya Allah, ini sahabat pencatat wahyu, dekat dengan Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah jadi gubernur, jadi pemimpin, jadi presiden. Gubernur, presiden, sahabat Nabi, penulis wahyu, hafal Quran, dekat dengan Nabi, masya Allah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Antum sahabat bukan, presiden bukan, gubernur bukan, masya Allah tidak sekaya Muawiyah, tidak sedekat Muawiyah kepada Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisap menegangkan. Sampai hari ini antum belum mau berubah, antum butuh waktu berapa lama lagi? Ini baru yang standar. Di Bekasi kami kumpulkan anak-anak pak Sebagian teman-teman dari Bandung kadang suka main ke sana malam Jumat. Itu maghrib di Bekasi sekarang jam 6 lewat 16. Setengah 6, anak usia 4 tahun, 5 tahun, itu Masya Allah sudah bawa tas, berangkat ke masjid. Azan belum berkumandang, setengah 6. Ngajak kawannya, ayo ke masjid. Tidak cukup dengan itu. Mereka tunaikan sholat berjamaah. Setelah itu menghafal Quran, belajar sirah Nabi. Bada Isya, Isyanya jamaah lagi. Bada Isya mengulang hafalannya setengah sembilan baru pulang ke rumah. Anak usia 4, 5, 6 tahun. Masya Allah. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bekalnya cukup, hartanya banyak, perangkatnya ada. Segalanya cukup mengantarkan antum ke masjid. Sampai hari ini, Masya Allah. Hanya untuk sekedar sholat tepat waktu pun antum belum mampu. Berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk berubah? Antum kalah tuh. Empat tahun belum dihisap kawan Empat tahun belum ada balik bagi mereka. Empat tahun sudah mulai mau ke masjid. Empat puluh tahun belum terfikir ke masjid. Antum butuh berapa tahun lagi? Demi Allah saya katakan, empat tahun menghafal Quran, matanya buta, diantar oleh ibunya, menempuh jarak untuk sekedar menghafalkan Al-Quran, dia hafal jujama. Antum empat puluh tahun, segalanya ada, matanya melihat, fisiknya lengkap, kendaraannya ada, Masya Allah. Sampai hari ini belum bisa baca Quran, antum butuh berapa tahun lagi? Dan antum sadar bahwa itu yang akan dibawa pulang gitu kan. Di, mari kembali kepada Allah. Kalau yang standar saja, sampai hari ini Anda belum siap untuk menjalaninya, Anda butuh berapa waktu lagi untuk kesiapan itu? Sekarang surganya belum jelas, karena masih standar. Nah sekarang, kalau sudah paham dengan yang standar ini, saya naikkan levelnya sedikit. Saya tanya dulu sebentar, kita harus bikin kesepakatan dulu ya. Kalau nggak sepakat, saya hentikan kajian saya dan saya pulang. Baik, saya mau ada kesepakatan dulu sebentar. Insya Allah kita mau masuk surga? Baik. Yang mau masuk surga boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Sebentar ya. Turunkan. Ganti. Yang tidak mau masuk surga boleh angkat tangan? Oh baik. Semua mau masuk ya insya Allah ya? Baik. Siap masuk surga? Baik. Pertanyaannya, mau surga yang mana? Itu poinnya. Nah, kalau belum jelas surganya, kita nggak bisa turunkan amalannya. Karena itu, saya turunkan dengan cepat tawaran dari Al-Quran. Kita diminta untuk meningkatkan amal soleh, bentuknya takwa. Ini yang standar. Tapi kalau yang standar saja nggak akan cukup karena kita mesti punya rencana kebaikan yang lebih. Karena itu saya akan coba turunkan dengan cepat tawaran langsung dari Allah dalam Al-Quran, jenis-jenis surga yang bisa kita pilih, dari sini silahkan pulang dari sini untuk merencanakan di rumah. Surga mana yang ingin antum tentukan dengan keluarga supaya bisa masuk ke dalamnya. Sepakat sampai sini? Sepakat, sahabat aja sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. <laughs> Masya Allah, antum sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, tidak sepakat. <laughs> Antum sehat. <laughs> Ini. Masya Allah. Kadang-kadang suka agak aneh nih kehidupan hari ini. Masya Allah. Ya. Baik. Teman-teman, yuk kita turunkan dulu. Yang ini saya simpan sebentar. Bagi yang pernah merasa berbuat salah dalam hidupnya, ini bahasan terakhir dengan tantangannya. Saya turunkan tawaran pertama, Quran surah ketiga ayat 31. Langsung saja, satu. Ada surga level paling tinggi, surga bersama para nabi bersama para nabi. Masya Allah. Level tertinggi. Dalilnya ada di Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 69, posisi paling kanan di pertengahan, musab standar. Ya. Ini tingkat paling tinggi ya. Uh, yang Anda tahu mungkin surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Kalau itu tahapan-tahapan surga sampai yang delapan tahapan itu. Tapi setiap tahapan ini punya level, ya, dibagi ke empat level nanti di empat level ini diturunkan lagi dari mulai surga paling rendah sampai yang paling tinggi level pertama surga bersama para nabi ya may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya maka mereka akan diberikan nikmat seperti orang-orang dulu dijamin masuk surga tinggal dengan para nabi Masya Allah eh Asep kamu di mana surganya? Berkunjung gitu kan? Kan sesama ahli surga bisa berkunjung. Alhamdulillah, saya di surga ini. Siapa sama siapa? Ustadz yang dulu kita ngajar taklim, Ustadz Fulan. Masya Allah. Terus siapa lagi? Syekh Fulan. Masya Allah. Luar biasa ya. Siapa lagi? Imam Fulan. Masya Allah. Kamu di mana? Surga X. Masya Allah. Dengan siapa? Uh, depan saya Nabi Yusuf Masya Allah. Nabi paling ganteng semuka bumi yang ada di Quran. Masya Allah. Perempuan-perempuan melihat tangan tergores. Masya Allah. Quran surah 12 ayat 31. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi Mahadha basyara in hadha illa malakun karim. Nabi paling ganteng di muka bumi. Perempuan melihat tangan tergores. Antum seganteng-gantengnya lewat ibu-ibu belum tentu kepleset. <laughs> Masya Allah. Ah, Yusuf. Belakang Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Masya Allah Samping kiri siapa? Masya Nabi Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya. Samping kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tingkat pertama. Dua, turunkan dulu ya. Nanti amalannya kita turunkan. Taman surga. Taman surga. Masya Allah. Taman surga. Indahnya luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 ini. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sebagian orang takwa, takwa ingat, takwa. Kembali lagi kepada bahasan tadi. Ada orang-orang takwa yang akan tinggalnya di taman surga. Apa keindahan taman surga yang membedakan dengan surga yang lainnya? Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa, yang normal-normal standar itu yang melayani pelayan surga namanya wildanun mukhalladun ya Quran surah 76 misalnya kan al-insan begitu antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20 wildanun mukhalladun dilayani oleh pelayan surga kalau laki-laki bidadari surga kalau perempuan pangeran surga yang ganteng cantiknya mala ainun ra'at mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar enggak pernah terlihat di muka bumi Masya Allah ya lu'lu wal marjan seperti mutiara-mutiara yang berkilauan gak pernah dilihat di bumi terdengar di telinga dan tidak akan terbayangkan antum bayangin sekarang gak akan seperti itu ya. gelasnya gak seperti ini bi akwabi wa adari kawaka simimma'in bila dilapisi emas-emas yang berkilauan mutiara yang sangat indah gak pernah disaksikan sebelumnya itu surga biasa tapi taman surga Allah langsung yang berikan tanpa perantara dan gak usah dibayangkan kun fayakun ada dan bisa melihat Allah tanpa sekat langsung Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbihan nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Gak usah antum bayangkan. Antum cukup tingkatkan amalannya, antum bisa dapatkan anugerahnya. Masya Allah. Indah luar biasa. Taman surga. Nanti kita lihat amalannya. Tiga, surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah antum untuk bertobat. Istighfar kepada Allah, minta ampunan, dan berharaplah minimal bisa masuk surga minimal seluas langit dan bumi yang kami sediakan bagi orang takwa seluas langit dan bumi Masya Allah silahkanlah terserah di surga nanti mau motor-motoran, mobil-mobilan sampai ke ujungnya cari itu seluas langit dan bumi Masya Allah lihat surga yang terakhir surga kelas biasa yang tidak disebutkan keindahannya kecuali dalam kalimat yang singkat Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat di dunia, didengar di bumi, kemudian terbayangkan nikmatnya. Nikmat juga, tapi tidak senikmat yang ini. Ini tingkat paling rendah, yang paling standar. Nanti amalannya ada di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab siam nomor hadis yang pertama. Kalau antum lihat di hadis Muslim di jilid yang pertama bab ke-14 hadis nomor hadis nomor 15 posisi paling kiri di pertengahan. Nanti kita turunkan, kita bacakan. Nah, saya sering istilahkan begini, ini VVIP, ini yang VIP, ini yang kelas bisnis lah ya. Ini kelas ekonomi. Nah, ini yang standar. Tapi ekonominya lumayan, ekonomi surga daripada nggak sama sekali gitu kan. <laughs> Turunin nih. tapi nah, zaman Nabi, sahabat-sahabat ketika diinfokan ini, mereka mengukur kemampuan. Saya ada di mana? Jadi ketika ditawarkan surga, ingin, ingin semuanya. Tapi setiap yang memiliki keinginan itu, mereka cerdas berpikir, di mana kemampuan saya ketika akan mengejar nilai takwa itu yang saya akan tekuni. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada seorang Arab Badui di hadis Muslim bab yang ke-14, hadis 15 di kitab Siam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin dullani ala amalin bima ma'na basyidin yudkhilunil jannah Masya ya Rasulullah tolong tunjukkan pada saya amalan yang singkat-singkat aja nggak usah banyak-banyak tapi bisa memasukkan saya ke dalam surga pintar orang ini modal sedikit keuntungan pengen banyak <laughs> ya. jangan banyak-banyak ya Rasulullah yang singkat-singkat aja yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali Kata Nabi SAW disampaikan, Masya Allah, ditunjukkan oleh Nabi. Cukupkan dengan al-faraid, cukup sholat fardu saja, nggak usah sholat sunnah. Kemudian puasa Ramadan saja, nggak usah puasa sunnah. Dikerjakan yang fardu-fardu, nggak usah mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan ini, meninggalkan maksiat, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Fantalaka, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar dengan janjinya, dia akan masuk surga. Karena dia mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah dan saya akan berusaha menghindarkan diri dari maksiat." Kata Nabi, "Aflaha in sadaqa, au dakhala jannah in sadaqa." Kalau benar dengan janjinya, masuk surga. Masya Allah. Ini. Antum kira-kira mau yang mana? <laughs> Oh, masya ekonomi Yang penting masuk daripada enggak sama sekali <laughs> ya. Masya Allah Tapi itu cara berpikir yang tidak tepat karena yang bertanya tadi orang badui, yang biasa. Dia tidak menghitung bagaimana resikonya. Kalau antum pengen bikin target, jangan yang ini. Ambil yang tinggi yang ini. Jadi kalau antum tingkatkan amalan, motivasinya kuat, misal nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas, di sini nyangkut. Bisa ke sini. Paling rendah ke sini. Tapi kalau Anda pasang target di sini, kemudian nggak nyampe, nyangkutnya di mana itu? jadi masalah, gitu kan? Jadi tolong naikkan ya, tolong naikkan. Jadi kelas yang mana yang kita pilih? Baik, bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kita turunkan dulu pertama kelas VVIP. Ya. Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Tim. Rasul kita siapa? Rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ada tawaran dalam Al-Qur'an, antum bisa tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan para nabi-nabi yang lain. Catatan pertama, antum mau menaati segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian Quran surah ketiga itu Ali Imran ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian maksudnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Wa ma rasulu wama nahakum anhu fantahu wama dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka cepat ambil ingat maknya semua ya jangan sebagian-sebagian Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal ritual saja bukan salatnya dipelajari seperti nabi maaf tapi lisannya nggak seperti tuntunan nabi tangannya nggak seperti tuntunan nabi kakinya nggak seperti tuntunan nabi Semuanya pelajari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya, bagaimana Nabi jalannya, termasuk antum tuh yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan? Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu sholat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi. Kita turunkan. Ya. Dari mana mulainya? Pilih sesuai kemampuan kita. Di tafsir Al-Quran surah ke-33 ayat 21. Masya Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hasan Uswah. Saya sudah pernah terangkan ini. Eh, teman-teman uh, tolong saya tegaskan lagi karena kita ada beberapa teman yang bergabung mungkin belum pernah dengar tentang uraian ini ini kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat kalau teman-teman belajar tentang kiraat, ya, ada tujuh kiraat mutawatir, tiga kemudian masyhur jadi ashrah, empat yang syad. Jadi ada empat belas di kiraat. Ini kata uswa bisa dibaca dengan dua cara, bisa uswah, bisa iswah. Jadi kalau antum belajar riwayat qalun atau warsh dari Nafi', bacaannya bukan uswah tapi iswah. Waqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah, iswah. Nah, sekarang Kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran. Uswah harokatnya di mana? Di atas, di bawah? Di atas, baik. Atas itu bahasa Arabnya disebut dengan rafa. Tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, di atas harokatnya fathah atau kasrah? Oh, kasrah. Domah. <laughs> Uh, domah itu ya. Kalau fathah a Kasrah i gitu kan? Baik. fatah atau kasrah? doma Baik. Apa artinya doma Berkumpul. Uh, banyak sesuatu yang berkumpul doma banyak. Terkumpul. Baik. pelan pelan? Kalau ini i di bawah atau di atas? Di bawah karena itu disebut dengan khafad, khafad, rendah. Rendah. Namanya apa ini? Kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah itu asalnya pecah, Pak, pecah. Jadi kalau gelas pecah ini kasrah jujaj. Ya, gelasnya pecah. Kan ada beling-beling kecilnya ya. Nah, beling-beling kecil ini, maaf, kecil atau besar? Tipis atau tebal? Kecil. Jadi kasrah itu ungkapan menunjukkan pada yang kecil-kecil, suara tipis. Makanya yang tadi uh mengumpul, yang ini i tipis kecil, tipis. Makanya menunjukkan kelembutan, kecil, lembut, tipis. Ya. Makanya seringkali ini digunakan pada istilah-istilah perempuan. Ya, anta laki-laki, perempuan anti i lembut tipis. Ya. Ibu keluar malam-malam itu kan oh jam 1, jam 2. Begitu keluar di pohon ada i i Masya Allah. Gak usah takut bu, gak usah takut. Tinggal bilang aja kasroh ya, <laughs> gitu ya. itu sudah selesai. Baik. Teman-teman, kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Harakat i ingin menunjukkan isyarat bahwa keteladanan pada diri Nabi itu bukan hanya pada yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang banyak kita dapatkan. Salat malamnya sampai bengkak-bengkak gitu kan? Bagaimana bacaan Qur'annya yang dalam satu rakaat kadang-kadang sampai 5 juz 4 halaman ya dari Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru An-Nisa 176 ayat beliau kemudian ruku. Itu tinggi, tidak mudah kita kemudian ikuti. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan. Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana bangun tidurnya Nabi? Mulai dari situ. Ketika Anda mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya menghadirkan tuntunannya dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang paling tinggi. Ini nomor satu. Insya Allah spesifik materi ini saya akan bahas malam nanti di Grand Sharon di Masjid Al Mujahadah. Materinya ini dan kita bikin silabus kegiatan Nabi selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, ini poin pertama. Yang ini uh, antum yang sudah pengen level yang pertama turunkan ya. Bikin rencana. Terserah siapapun antum. Ya, apapun profesi dunia Anda, turunkan ini jadi seperti itu. Oke, yang kedua, taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbnya saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalannya? Masya Allah. Ayat 17 nya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah, kata Allah, lihat, kanu mereka ini qalila minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di malam hari, diisi dengan ibadah. Masya Allah. Malam ibadah. Tidurnya sedikit. Sedikit tidurnya. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ali surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit-sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Gak akan masuk. Tayyib. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini, ayo turunkan ayatnya, rencanakan, sesuaikan dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda ingin masuk taman surga, jangan sampai Anda mengerjakan amalan di dunia, mencari rezeki dunia, yang menjadikan waktu malam Anda habis untuk mengambil dunia. Sehingga Anda nggak bisa mengerjakan amalan ini. Saya pengen masuk taman surga, tapi malam begadang lagi, begadang lagi, begadang lagi. Nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Al-Quran, sibuk istirahat, paginya capek, malam istirahat, Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia, malam ketiduran, cita-cita masuk surga. La haula wa la quwata illa billah. Mana untuk akhiratnya? Antum tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan Allah ada mungkin. Burung itu berangkat cuman pagi, Pak. Pulang sore. Rizkinya dapat. Bukan cuman untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Burung keluar pagi, pulang sore, rizki dapat untuk keluarganya dan tidak dihisap. Yang tidak dihisap saja berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, dapat rezeki untuk keluarganya masya Allah masa antum yang dihisap berangkat gelap pulang gelap kerja lagi kerja lagi dunia terus cita-cita masuk surga untuk akhirat tidak ada dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mencari rezeki, dia bertasbih, dia berzikir dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana makhluk-makhluk selain kita itu bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala wa im min kulli syai dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih kecuali akan bertasbih hamdi kepada Allah Subhanahu wa taala walakin la tafqahuna tasbihahum sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih burung berangkat pagi bertasbih mengepak dia tasbih berzikir kepada Allah dapat rizkinya. barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rizki yang berkah walaupun berangkat gelap pulang gelap kerja lagi kerja lagi tapi tidak berkah barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisap tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisap kemudian menjadi tidak taat? Ya. Eh, saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non muslim itu kan. <laughs> Nggak ada burung-burung non muslimnya, burung itu tetap selesai gak dihisap tunduk patuh pada Allah. Saya baru pulang dari Mekah, Pak. Tiga hari lalu dan saya sampai hari Selasa. Unik kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya? <laughs> Masya Allah. Pak, itu mu'alaf. <laughs> Nggak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Teman-teman, yang ketiga, seluas langit dan bumi. Silahkan turunkan amalannya. Ya, ini lebih kepada amalan-amalan tambahan. Ya, Quran surah ketiga ayat 133 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wad Rajin infak wal kadhimin al ghaidha, sanggup menahan amarah, wal 'anil nas dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan amalan yang keempat sudah saya sampaikan. Di dari sini silahkan Anda keluarkan. Terserah Anda mau jadi apapun. Anda jadi biker, biker yang soleh. Pengusaha, pengusaha yang soleh. Kemudian pengajar, pengajar yang soleh. Birokrat yang soleh. Dan kesolehan ini diikat dengan nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau waktunya masih cukup, saya akan turunkan bahkan dari yang telah saya tuliskan. Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami, suami yang takwa. Jadi anak, anak yang takwa. Di pelajar, pelajar yang takwa. Jadi ustaz, ustaz yang takwa. Penghafal Quran, penghafal Quran yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, masya Allah, itu yang paling indah. Dan teman-teman, saya akhiri sebelum saya jawab satu dua pertanyaan. Ternyata saking sayangnya Allah, Allah buka kesempatan ini bagi setiap hamba. Tergantung antum ingin atau tidak. Bahkan bagi orang yang pernah merasa dirinya berlumur dengan maksiat. Saya tidak peduli demi Allah saya katakan. Saya tidak peduli. Karena Allah pun tidak peduli dengan semua ini. Bagaimana saya bisa peduli? Allah saya tidak peduli. Teman-teman ada tawaran dalam Al-Quran. Gak peduli antum pernah berbuat maksiat apapun. Yang ada di sini, tidak ada diri kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya yakin kita pernah berbuat salah. Perhatikan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zumar itu. Teman-teman sekalian, Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu perbuatan yang tak terlukiskan. Dosa yang tidak terukur pernah mabuk, pernah judi, pernah macam-macam, segalanya. Orang cuma bohong saja, orang cuma menipu saja, orang cuma dusta saja dalam tanda petik. Yang ini dusta iya, mabuk iya, nipu iya, judi iya. La haula wala quwata illa billah. Tapi Masya Allah, tiba-tiba muncul tawaran dari Allah. Nyawanya belum diambil. Perhatikan tawarannya. La taqnatu min rahmatillah. Kalau mau kamu mau kembali, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya tunggu. Tahukah Anda ketika Anda masuk ke masjid ini, Tawaran pertama dari kalimat yang Anda keluarkan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Rahmat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ampunan dari dosa. La taqnatu min rahmatillah. Siapapun Anda yang hadir saat ini, yang pernah merasa punya dosa, demi Allah kami sampaikan, terbuka peluang untuk mendapatkan surga yang ini. Kembalilah kepada Allah, perbaiki diri kita, jadilah orang lebih baik lagi, dan berita baiknya, Quran surah keempat, ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang bunuh 100 orang. Mabuk, judi, berselisih tidak usah dipertanyakan lagi dan membunuh sudah 100 orang. Tiba-tiba dia bertobat. Bertanya pada seorang syekh, "Saya ingin berubah. Adakah kesempatan untuk saya berubah?" Syekh ini mengatakan, "Tidak pernah tertutup pintu untuk berubah." Bahkan kedatangan kau ke sini pun bagian dari rahmat Allah untuk merubah dirimu jadi lebih baik. Masya Allah. Bagaimana caranya? Dijawab oleh Syekh tadi, lihat kalimatnya. Sesungguhnya kamu bukan hamba yang kotor. Kamu itu hamba yang baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Berhijrahlah engkau, pindah ke tempat A, belajar pada Syekh Fulan. Syekh Fulan itu akan mengajarkan engkau jalan-jalan untuk kebaikan. Maka berangkatlah orang ini untuk belajar ke majlis ilmu, ke Syekh tadi. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia berangkat di pertengahan jalan, belum sampai di majlis ilmunya. Allahu Akbar. Tiba-tiba maut datang menjemput. Lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Meninggal dia di perjalanan untuk belajar menuntut ilmu. Dengan keinginan yang berubah diterima taubatnya. Dengan langkahnya mendapatkan amalan baru. Apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Sampai turun isyarat di zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya Quran surah keempat ayat 100 itu. Lihat ujung ayatnya. Wa يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه maut فقد وقع أجره على dan bila ada orang yang baru keluar dari tempat dia tinggal, dia merasa ingin merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah, berubah sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian dia berangkat belum sampai ke tujuan, maut datang menyebut dia lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Perhatikan pernyataan Allah. Allah yang menyayangi antum, menantikan antum. Lihat kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya catat pahalanya, saya ampuni dosanya, saya terima tobatnya. Bunuh 100 orang, mabuk, berbuat onar, mau berangkat ke majelis ilmu, di pertengahan meninggal dunia, diterima tobatnya, meninggal masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Sesering apa mabuknya dengan orang tadi? Sesering apa perbuatan maksiatnya? Masya Allah. Dia belum sampai ke majelis ilmu, diterima tobatnya masuk surga. Antum sudah sampai di sini. Sudah sholat dua rakaat sudah mendekat kepada Allah, sudah ngambil pelajarannya. Kalau dengan semua yang disampaikan belum membuat Anda tersentuh untuk berubah, Anda butuh apa lagi untuk menjadikan Anda tersentuh untuk berubah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling indah kecuali Anda bersujud saat ini. Memohon kepada Allah ampunan dari dosa. Bertaubat kepada Allah. Minta diberikan ampunan. Minta diberikan segala pemaafan. Maka ketika Anda meninggalkan masjid ini, Masya Allah. Misal, sangat beruntung ketika Anda keluar, Masya Allah Tiba-tiba baru keluar kaki kirinya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tiba-tiba anda kembali kepada Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, saya terima tobatmu, saya ampuni dosamu. Sekarang pulang ke sini. Fadkhuli ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati dan nantikan surga yang telah aku janjikan ini. Masya Allah. Mau seperti itu? Tunggu sebentar ya, kita belum keluar masih di dalam majlis ya. Masih ada waktu insya Allah. Baik di teman-teman sekalian, tapi kita nggak bisa memilih. Mungkin keluar, mungkin di dalam majlis, atau mungkin ada kesempatan untuk kita meningkatkan amal soleh lagi. Karena itu, jalan ke surga tidak panjang, kecuali antum yang menjadikannya panjang. Jalan ke surga itu nikmat, diberikan kemudahannya asal Anda mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan kepadanya. Tapi yang menjadikan itu pendek, mohon maaf, adalah peningkatan ketakwaan kita dan cara meningkatkan takwa itu tidak mudah karena akan berhadapan dengan ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ujian yang nanti kita akan bahas lain waktu dalam pertemuan yang lain, tapi sebagai bocoran antum bisa lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah dan nanti pelajari solusinya, cara mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas Insya insyaallah. Paham insyaallah? Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Setelah itu kita berhenti di setengah 12 barangkali ya. Karena kami harus bersiap untuk sesi yang selanjutnya. Dan kita nanti coba akan maksimalkan pertemuan kita dengan eh, sesi-sesi yang lain insya Allah. Mohon dibaca sekarang Ustaz. Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya. Ya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baliut. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan. Ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri. Ingin menunaikan puasa setiap hari. Jadi dia katakan, Ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan. Saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian e, buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dari dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin kami sudah nikmat, alhamdulillah. Antum tambah dengan ayamul bid. Ya, puasa tiga hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa, terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Ini Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Daudnya, ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena Anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal saya puasa Senin Kamis. Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah saat Anda buka itu, karena sebelumnya Anda terbiasa, terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza al-amdu Au safar kutiba lahu 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya odor atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi, padat macet luar biasa istirahat di kilometer 57 kemudian di situ tiba waktu zuhur diduga sampai ke Bandung maghrib saya tunaikan jamaah kasar dua rakaat dua rakaat zuhur dua rakaat asar dua rakaat masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya masya Allah masih boleh nggak salat sunnah halo nggak usah jangan terlampau soleh bu ya nggak usah ya, yang fardu aja antum kurangi empat jadi dua bagaimana bisa ditambah dengan sunnah yang fardu aja Anda kurangi, maka sudah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara Anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala sholat sunnah sudah dituliskan, sekalipun Anda tidak tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, Anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silahkan kerjakan puasa Daud. Ya. Tapi ingat hanya puasa ya, puasa. Sholat Daud tidak ada. Ya. Subuh sholat duhur tidak. Asar sholat maghrib tidak. <laughs> Masya Allah. La haula wala quwata illa Baik. Apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini nggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini. Kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada ilat sebab tertentu, misal sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan masuknya hari Jumat seperti puasa Ramadan misalnya kan maka tetap dilakukan nazar saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat itu dikerjakan misal puasa Daud ya misal Rabu puasa Kamis tidak Jumat puasa itu boleh tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan itu tidak dibenarkan nggak boleh hukumnya tidak boleh karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan ya bukan setiap waktu jelas ya maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya. Sebentar. Silahkan bersaing secara sehat ya, Masya Allah. Antum harus lihat. Antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga karena sudah ada yang puasa Kamis. Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang ayam ulbin. Tapi kalau antum sudah ayamul bait pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh nggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, <laughs> Masya Allah nggak ada ya itu. Zakallah khair Ustaz menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan saya yang baru mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya berusaha menjawab. Saya mengincar surga Firdaus, Masya Allah. Bukan hanya antum, yang lain juga sama gitu ya baik. Namun masih banyak yang saya belum pelajari. Ya. Kuliah saya agar tidak ini bukan saya nggak bisa baca ya, bukan tulisannya yang nggak jelas saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Sebentar, sebentar. Oh baik baik. Aktivitas saya, kuliah saya menjadikan saya e, beraktivitas banyak begadang, sulit untuk tahajud. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Doa Arkom di Garut. Ya, Masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahu, sorak, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9 Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Tanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6 seperempat keluar, makan jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, sholat dur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat. Masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi. Saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa salat malam, gak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan dua putri Nabi, dikenal dengan Nurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, masya Allah, luar biasa, sibuk dan kaya. Saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya seperti yang pernah saya jelaskan dulu, sekarang akan dibangun hotel royaltinya diambil, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah meningkatkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya, terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat, lihat di halaman 38 di paragraf yang pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafais warnanya kuning, dia halaman 47, paragraf ketiga baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab. Menikah dengan dua putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai hatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas tidak menikah dengan dua putih nabi tetangga nabi juga bukan kerabat nabi juga bukan masya Allah malaikat turun gak malu lihat antum sekaya apa antum dibandingkan Usman sampai antum gak bisa tahajud bukan tahajudnya yang salah mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik pasti bisa cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain ya, orang lain bisa kenapa antum tidak tanya teman sekelas antum apakah semuanya sesibuk antum begitu Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jelas? Eh, jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Eh, Quran surah Al-Insyirah, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat, itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya uh, saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Faiz, Syekh Ali, saya masih ingat betul. Kemudian ada Syekh Afifi, Syekh Afifi, Dr. Sultan, kan? Sampai saya belum berangkat, Sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi, alhamdulillah. Ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan, insya Allah nggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya terjadi bom Bali pada saat itu, akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masya Allah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. <laughs> Masya Allah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar, Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan saya keluarkan buku-buku Madinah saya baca. Saya keluarkan kurikulumnya. Fakultas ini, ini, ini, ini bacaannya. Ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa? Semester satu, semester dua, jurusannya apa? Bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah ya, kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya. Pelajarannya apa? Masya Allah, apa saja? Jurusannya apa saja? Saya turunkan semua kitabnya. Saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah? Apa yang dipelajari? Apa yang harus saya lakukan? Masuk jam berapa? Keluar jam berapa? Bisa pulang nggak ke Indonesia? Perpustakaannya di mana? Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan. Saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kita belum Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Di saya sudah punya petanya. Sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi nggak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat barangkali banyak kegiatan yang tidak penting yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi adi hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik ibu saya nanti sulit gitu <laughs> adi datang yang lain iya mah padahal saya yang asli gitu kan <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan-keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Taib. Karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kecil sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Binal khawuf pertama kali khawatir. Gak ada manusia yang gak khawatir. Gak ada manusia yang gak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, ya kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah, gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesai ya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu berharap rahmat Allah, insya Allah Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Ya. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu, itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian. Sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh. Bismillah Ustaz, mau nanya. Baik, saya mau jawab insya Allah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya, <laughs> masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Eh, teman-teman uh, sekalian ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW kita lihat prakteknya misal. Ini kebiasaan Nabi ya baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah. Ya, saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang dia, ya. hukum menyolatkan jenazah orang munafik itu kan, yang dianggap tidak baik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Ah, baik. Antum punya tafsir apa? Ah, saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. <laughs> Bismillah. buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh al arnut Buka jilid yang kedua halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321, posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya. Ya, ahadha min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung, menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah. Lihat kalimatnya. Ya. Saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau anda melihat keburukan pada orang lain, yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebar luaskan karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jika Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda, Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya, apa dalam bahasan fikihnya? Supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kehusuan Anda dalam ibadah. Supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat. Karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari ya nomor hadis 857 lihat kalimatnya idza udzina tafarra syaitanu wa alaihi dharat kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut ya, ini bahasa kiasan maksudnya kentut kan ada baunya jadi dia bukan cuma pengen nggak dengar adzan dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan saking bencinya dengan suara adzan dia pergi ya, makanya antum nggak usah kaget antum jalan dengan non muslim ya Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar non muslim pun bisa ingatkan antum mas sudah adzan apa mau sholat dulu karena setan sedang pergi Faidah sawiba fa'ada. Kalau selesai azannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja mas, baru azan, belum komat. Karena setan kembali lagi. Faidah ukimat. Kalau sholat sudah mau dimulai, Masya Allah. Lihat kalimatnya. fayakulu udhkur kada, udhkur kada. Jadi kalau anda belum sholat, masih berdiri begini, itu masih tenang. Biasa aja nggak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, "Ingat ini ya, ingat itu ya." Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat duhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati. Setan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah ini yang paling bahayanya. Ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya sebelum sholat setan, setan datang kepada Anda memberikan waswas. Ini kan musuh kamu. Bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana anda bisa menjadi benci sesama muslim? Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan anda dengan cinta. Kenapa anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan anda saling mencintai, kenapa anda saling mencela? Allah jadikan anda saling merangkul, kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'ah ikatkan ukuah anda saling menyatu dalam ikatan tali Allah bahkan di ujung ayat ya fa'asbahtum bi ikhwana dengan nikmat Allah anda bersaudara ya Allah satukan anda kenapa anda pecahkan karena itu bertakwalah kepada Allah teman-teman yang hadir saat ini ayo kompak ya jangan cuma urusan dunia aja ayo kompak bangun ya satu dengan yang lainnya Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabling atau jamaah khuruj yang keluar berdakwah tiga hari dalam sebulan, empat bulan setahun dan empat bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas, rujukan kita mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Oh, silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah orangnya soleh, baik ya, dan luar biasa tawadunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya nggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini saya datangi sampai ke daerah Bonang, saya naik ke Pesujudan, saya hitung tangganya berapa, ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong saya belajar ini, benar nggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum ketika disampaikan tentang jamaah tablik, Masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Di, menurut saya ini contoh lebih baik ya. Kita harus bersikap adil, bersikap adil. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah, dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan surga bukan cuma untuk antum aja terlalu luas gitu kan? Eh, jangan jangan tinggalkan yang lain. Nah, ini belum sunnah. Saya nggak mau ikutan. Ah, masya Allah. Antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Ya, jadi jangan ditinggalkan. Apalagi sambil berselisih misalnya, ya, nggak ya, boleh begitu ya. Saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya. Zaman Nabi, orang belajar al Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut. Yang terpecah jadi menyatu. Yang pemukul jadi perangkul. Yang pencela jadi pecinta Masya Allah. Dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya nggak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati. Saya pernah dapati kasus. Ya. Ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami. Rame. Sampai bahkan hampir tiba ke perceraian. Sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah. Lebih baik menikah ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. <laughs> Masya Allah. Padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya. Dia belum paham dalam situasi seperti ini. Mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya. Kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya bijak dengan lembut. Ya. Saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, nggak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat tidak, sami Allahu liman hamidah turun salat dengan lutut duluan yang istrinya dengan telapak tangan duluan di suaminya pulang dari kantor nggak sempat ke mesin, kemudian karena terlambat salat di rumah istri sudah salat begitu melihat suami salat isya turun sujud lututnya duluan turun kelihatan oleh istrinya begitu selesai salam ini kisah nyata suaminya cerita sendiri pada kami ya. begitu selesai istrinya mengatakan langsung tanpa mukaddimah bu tanpa mukaddimah masya Allah papa salah sholatnya nggak sesuai sunnah <laughs> masya Allah baik kenapa mah tadi yang turun lutut duluan itu kan nggak nyunah suami ya karena sifat suami itu kan pemimpin Quran surah 4 ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa apa sifat pemimpin Bu yang paling dominan sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin tidak menerima saran hanya menerima masukan tidak ingin didahului harus paling depan maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa mukaddimah memberikan perintah, ah, fitrah suami nggak akan menerima. Harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan papa nggak sunnah nih, harusnya tangan dulu bukan lutut dulu. Suami bertahan, mama yang nggak baca hadisnya. Tahukah antum? Keduanya nggak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami. Jadi suaminya taklim dengan ustadz lain, istrinya taklim dengan ustadz lain. Tahukah antum? Dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuma beda satu nomor. Dua nomor bahkan. Ya, di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sohi dua-duanya. Dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam sholat. Karena saat akan sujud cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Dipakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ini satu waktu kita bahas di keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar yang dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu repot tuh. Ya. Terutama ibu bu ya, ya mohon maaf bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh pak gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya mah, bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana pak yang paling bagus? Kayaknya biru deh mah. Masa sih bukannya hijau? <laughs> Katanya nanya ya, tapi ngasih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai begitu keluar pakai kuning, Pak. Tenang Bun ya, ini siaran live ya. <laughs> Insya Allah. Apakah semua orang masuk surga bisa bertemu dengan Nabi dan Rasul secara langsung dan apakah bisa melihat Allah secara langsung? Allahu a'lam bishawab. Tapi ada kalimat dalam Al-Qur'an, kesempatan itu ada sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya ya sepanjang antum mengerjakan amalan amalannya dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23 itu yang melihat Allah langsung posisi sebelah kiri paling atas kemudian yang bersama para nabi dan rasul dan saling mengunjungi itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69 posisi paling kanan sebelah bawah silahkan dibaca insyaallah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang cuman tidak mau untuk menjadi wali. Apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh. Boleh. Iya dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221 posisi paling kanan sebelah atas kemudian kalau ada persoalan wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35 posisi paling kiri di pertengahan saya bacakan ayatnya wala tankihul musyrikati hatta yu'minna jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum lebih baik anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik antum pilih mana menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja pilih mana tapi baik yang cantik beriman gitu kan kalau pilihan seperti tadi tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan nggak ada pilihan kecuali yang beriman Nah, cuma persoalannya kalau perempuan dia nggak bisa milih. Maksud nggak bisa milih ini dia nggak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan Anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung yang e, menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada. Ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istitoa hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada tapi nggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya sampai mengucapkan kalimat ijab dan kobul misal ya bisa jadi keliru ya, misal bapaknya rahmat yang akan dinikahkan aset misalnya kan saking kelirunya ya, ya uh, ananda aset bapak nikahkan ananda dengan anak aset <laughs> ada rahmat gitu kan ah, Siti anaknya rahmat keluar lagi saking saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari ya eh, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu itu sah. Boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini itu boleh jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecilnya, sudah meninggalkannya dan ayahnya berdosa dengan itu. Sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim dan dia tolong pilih wali hakim yang baik yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Eh, teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya, sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika Anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan dan silahkan berlangsung pernikahan dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini dan yang belum saya jawab insya Allah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan. Ustadz bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama. Ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama. Mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya. Berikan rezeki yang baik. Berikan jalan ikhtiar. Setelah itu, antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan. Saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah subhanahu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum butuh sesuatu sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik, alangkah baiknya kita bertanya, ya. jangan-jangan di dunia kita sama-sama di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan, sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan, sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu mudah wal mau'izatil hasanah. Ya. Kalau diskusi wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insya Allah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, demikian yang saya sampaikan untuk kajian kita hari ini. Semoga ada kebaikan yang bisa didapatkan. Saya mohon maaf barangkali tidak bisa e, menambah lagi dari waktu yang telah kita tetapkan ini, bahkan mungkin telah lebih dari yang sebelumnya. Saya ingin sampaikan informasi insya Allah malam nanti kajian di Grand Sharon Masjid Al Mujahadah materinya tentang 24 jam bersama Nabi back to sunnah kemudian yang terakhir di Masjid Ar Rahman Kota Baru Parahyangan tentang fikih ikhtilaf ya ada buku yang kami titipkan pada panitia. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, Silakan bisa dibagikan dengan baik. Kalau kurang jangan berebut, nanti di di Ar-Rahman insya Allah kita akan coba eh, bagikan kembali dan nanti insya Allah pemirsa di rumah pun yang Anda ingin mendapatkan, Anda bisa sampaikan kepada Akhir eh, TV atau di admin kami. Mudah-mudahan nanti ada stok yang bisa kami sampaikan. Demikian teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.